Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi wa Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari Juz Amma. Kita akan bahas surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat Makkiyah dengan kesepakatan para ulama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Yang surat ini topiknya berisi tentang cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Oleh karenanya dibuka dengan perkataan Allah, "Wailun," celaka. "Wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Dalam Al-Qur'an tidak ada surat yang dibuka dengan wailun dengan kalimat ancaman celaka kecuali dua surat yang pertama surat Wailul lil mutaffifin dan yang kedua surat Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Wailul lil mutaffifin adalah ancaman bagi orang-orang yang mereka tidak menunaikan hak manusia berkaitan dengan harta. Tatkala mereka menimbang harta orang lain, maka mereka mengurangi timbangan tersebut. Dan ini dicerca oleh Allah dan Allah mengatakan celaka bagi orang orang seperti ini yang tidak adil dalam timbangan. Dan surat yang kedua yang dibuka dengan wailun dengan kecelakaan adalah kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Dari sini kita paham bahwasanya ternyata mengganggu orang lain dari sisi hartanya atau dari sisi harga dirinya merupakan perkara yang besar dalam syariat. Oleh karenanya dalam hadis Nabi Alaihi sallallahu Wasallam mengatakan bahwasanya Inna dima'akum wa amwalakum a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi Alaihi sallallahu Wasallam, ketahuilah bahwasanya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh seorang menumpahkan darah saudaranya wa amwalakum demikian juga harta kalian haram tidak boleh seorang mengambil harta orang lain wa a'radakum kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harga diri kalian juga haram tidak boleh seorang menjatuhkan harga diri orang lain sebagaimana tatkala orang membunuh orang lain dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak demikian juga orang yang merampas hak orang lain yang merampas harta orang lain Allah katakan celaka kalian orang yang seperti ini sebagaimana menumpahkan darah orang lain tercela mengambil harta orang lain tercela, demikian juga menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, harga diri orang lain tanpa hak, maka juga tercela. Makanya Allah mengatakan, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Dari sini perlu kehati-hatian kita untuk menjaga lisan kita agar tidak mudah mencela orang lain, tidak menjatuhkan orang lain tanpa ada dalil, tanpa ada hak menghina orang lain karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan. Apa kaitannya surat Al-Humazah dengan surat Al-Asr. Para ulama menjelaskan surat Al-Asr Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Surat Al-Humazah Allah ingin menjelaskan di antara kerugian tersebut adalah orang-orang yang terjerumus dalam umpatan dan celaan. Ini orang-orang yang merugi. Jadi Allah mengatakan, Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang, seluruh orang yang mereka mengumpat dan mencela. Wail, ada dua pendapat di karangan ahli tafsir. Apa makna wail? Pendapat yang pertama mengatakan Wail adalah ismun wadin fi jahannam. Bahwasanya Wail adalah nama lembah yang ada di neraka jahannam. Pendapat yang kedua mengatakan Wail adalah celaan secara umum dan bukan khusus nama sebuah lembah di neraka jahannam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyatakan kalimat Wail celaka kembali kepada tiga makna, yaitu al-khizyu wal adab wal halak. Al-khizyu wal adab wal halak. Al-khizyu artinya kehinaan. Al-azab artinya azab dan halak artinya kebinasaan. Kalau Allah mengatakan wailun, kalau kita artikan yaitu celaka engkau hati-hati dengan azab Allah, hati-hati dengan kebinasaan dan hati-hati dengan kehinaan. Orang yang dikatakan kepadanya wail terkumpul padanya tiga perkara, kehinaan, azab dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan, kehinaan dan azab kebinasaan bagi seluruh orang yang mengumpat dan mencela. Para ahli tafsir tatkala menafsirkan kalimat humazah dan lumazah, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan humazah artinya al-mughtab yang bergibah, menggibah orang lain, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain tatkala orang tersebut tidak ada. Adapun lumazah artinya to'an, mencela, mencela di hadapan orang tersebut dengan celaan dan cercaan. Ada yang mengatakan humazah adalah mencela dengan menggunakan anggota tubuh. Adapun lumazah mencela dan mencerca dengan menggunakan lisan. Contohnya mencela dengan menggunakan tangan misalnya direndahin atau dengan mencibir dengan bibirnya atau dengan matanya pandangan mengejek ini namanya humaza menjatuhkan orang lain mencela orang lain dengan gerakan tubuh entah dengan tangan entah dengan kepala entah dengan lirikan mata entah dengan menggoyangkan kepala ini namanya humaza dan ini pendapat yang kuat adapun lumaza mencela seorang dengan perkataan dikatakan misalnya dasar bodoh atau dikatakan dasar pincang yang menghina orang rendahan ini perkataan-perkataan yang menunjukkan hinaan. Dan hinaan tersebut muncul bukan karena menghina yang hak. Seorang boleh menjatuhkan orang lain kalau itu benar-benar dia berhak untuk dijatuhkan. Kalau memang orang tersebut tercela benar-benar berhak untuk dijatuhkan, kita jatuhkan tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah menjatuhkan orang lain, menjatuhkan kaum muslimin tanpa hak, tetapi proses penjatuhan tersebut timbul karena kesombongan yang ada dalam diri sang pengumpat. Karena ada kesombongan. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya al-kibr apa yang dimaksud dengan sombong? Kata Nabi SAW, Batarul haq wa gomtun nas. Dalam riwayat wa gomsun nas. Bahwasanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. La yarahum syai'an. Dalam riwayat tidak dipandang apa-apa menurut dia. Ini siapa? Tidak tidak dipandang sama sekali sama dia. Ini adalah hakikat dari kesombongan. Kenapa? Karena tidaklah seorang merendahkan orang lain tanpa hak kecuali karena dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya tinggi. Karena dia merasa dirinya tinggi, maka mudah dia menjatuhkan orang lain. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.